wali muslim dan bagi imam muslim artinya hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim an Jabir radhiyallahu an dari Jabir radhiyallahu an siapa Jabir itu Jabir adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari as-Sulami sahabiyun jalilun muksir seorang sahabat yang mulia tokoh sahabat maksudnya yang banyak meriwayatkan hadis. Berapa riwayat hadisnya? Jabir. Al-mukthiruna fi riwayatil khabar minas sahabatil akarimil gharar. Abu Hurairah yalihi bin Umar fa Anasun fa zawjatul hadil abr. wa وابن عباس يليه جابر ثم الخدري وهو الآخر وبعده الخدري وهو الآخر akhiru. Dia yang nomor berapa? Nomor 6. Berapa riwayat hadisnya? 1540 hadis. Jadi dia termasuk tokoh sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat-sahabat Nabi yang riwayat hadisnya lebih dari seribu riwayat hadis ada berapa? Tujuh. Abu Hurairah yang pertama, kemudian yang kedua adalah Ibnu Umar. Yang ketiga Anas ibn Malik, yang keempat Aisyah, kemudian yang kelima adalah Ibn Abbas, yang keenam Jabir, yang ketujuh adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Mata bil Madinati ba'da sab'in. Meninggal di Madinah setelah tahun 70 Hijriah. Artinya meninggalnya tahun 70-an Hijriah. Walahu arba'un wa tis'una sana. Waktu meninggal umurnya adalah 94 tahun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man laki Allah barang siapa bertemu Allah. Maksudnya apa? Man mata. Barang siapa yang mati. Wa huwa wawunya wa apa tadi? Haliyah. Yang menunjukkan keadaan dia. Dan keadaan dia waktu mati itu la yushriku tidak mensutut Eh, tidak mensekutukan bihi dengan Allah syai'an pada sesuatu dakhala maka masuk dia al jannata pada surga la yusyriku bihi artinya lam yattakhid ma'ahu syarikan lam yattakhid tidak menjadikan ma'ahu bersama Allah syarikan pada sekutu fil ilahiyah di dalam masalah ibadah wala fil rububiyah dan tidak dalam masalah rububiyah rububiyah itu apa sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah. Apa saja? Menciptakan, memberi rizki, berkuasa, mematikan, menghidupkan. Itu namanya semua adalah rububiyah. Syai'an, apa artinya syai'an? Ada sesuatu apapun atau sedikit pun, sama sekali. Eh qalilan au aks au katsiran. Syirik yang sedikit ataupun syirik yang banyak. Jadi sama sekali tidak. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak mensekutukan Allah sama sekali, tidak berbuat syirik sama sekali, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Waman laqiyahu waman dan barang siapa laqiyahu yang bertemu dia pada Allah, maksudnya dia mati Keadaannya yusyriku bihi syai'an mensekutukan dia bihi dengan Allah syai'an pada sesuatu apa saja dakhalan nar maka masuk dia an-nara pada neraka. Sebaliknya barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia pasti masuk neraka. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada kita. Apa kabarnya? Anna man mata ala tauhidi fadukhuluhul jannata maqtu'un bihi. Barang siapa yang mati dalam keadaan tauhid. Mati di atas tauhid. Mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Fadukhuluhul jannata maqtu'un bihi masuknya dia ke surga itu sesuatu yang pasti artinya dia pasti masuk surga Maktur di pasti fa in kana sahiba kabirah wa mata musiran musiran 'alaiha seandainya dia melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan masih melakukan dosa besar maksudnya gimana mati sebelum taubat fahuwa tahta masyiatillah maka dia di bawah kehendak Allah maksudnya tergantung bagaimana Allah menghendakinya fa'in afallahu anhu dakhalaha awwala seandainya Allah mengampuninya mengampuni dosanya yang besar tadi maka dia akan masuk surga sejak awal artinya tanpa masuk neraka wa illa finnar kalau Allah tidak mengampuni, dia disiksa di neraka. Thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah. Kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena dia tidak syirik. Wa anna man mata ala syirkil akbar la yadkhulul jannah. Dan sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan syirik akbar melakukan syirik akbar maka dia tidak akan masuk surga wala yanaluhu minallahi rahmatun dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah wa yakhludu finnar dan akan kekal di neraka kalau syirik yang dia lakukan adalah syirik akbar dan mati sebelum taubat tidak akan masuk surga sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah sama sekali dan kekal di neraka. Wa in kana syirkan asghar dakhalan nar. Seandainya yang dia kerjakan adalah syirik asghar, maka dia akan masuk neraka. Illam yakun ma'ahu hasanatun rajihah. Itu pun kalau dia tidak punya kebaikan yang lebih berat atau lebih banyak daripada dosa syirik asgharnya. Berarti kalau dia punya kebaikan yang lebih banyak, lebih berat daripada dosa syirik asgarnya, masuk neraka apa enggak? Enggak. Lakin la yukhalladu fiha. Seandainya dia masuk neraka karena apa? Karena tidak punya kebaikan yang lebih banyak atau lebih berat daripada syirik asgarnya, itu pun tidak akan kekal di neraka. Munasabatul hadithi lil hubungan hadis ini dengan bab. Apa hubungannya? Anna fihi taghlidha fin nahyi 'an syirk. Di dalam hadis ini ada makna yang memberatkan, menekankan larangan berbuat syirik. Mimma yujibu syiddatal khawfi minhu. Yang mempengaruhi sangatnya kekhawatiran terhadap syirik. Artinya melihat dampaknya melihat akibatnya menjadikan seseorang sangat takut kepada syirik. Ma yustafadu min hadis. Yang pertama wujubul khawfi syirik Wajibnya takut dari perbuatan syirik. Takut terjerumus syirik. Kenapa? Li'anna najata minan nar masyrutun bis salamati minasyirki. Karena syaratnya selamat dari neraka adalah harus apa? Selamat dari syirik. Selamat dari syirik, selamat dari neraka. Tidak selamat dari syirik, tidak selamat dari neraka. Yang kedua, annahu laisal ibratu bi kathratil amal. Seseorang tidak hanya dinilai dengan banyaknya amalnya. Nih ahli puasa, ahli sholat, apalagi ahli sedekah, tidak hanya itu. Wa innamal ibratu bisalamati minasyirik. Penilaian utama dia adalah bebasnya dia dari syirik. Walaupun ahli salat, walaupun ahli puasa, walaupun ahli sodakoh, walaupun ahli baca Quran, kok nggak selamat dari syirik? Nggak ada apa-apanya. Kenapa? Syiriknya itu menghancurkan semua kebaikannya. Yang ketiga bayanu makna la ilaha illallah. Dalam hadis ini terdapat keterangan makna la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah? Wa annahu tarkus syirki wa ifradullahi bil ibadah. Maknanya la ilaha illallah adalah meninggalkan syirik dan memurnikan ibadah kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi. Dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Kita itu dekat sekali dengan surga dan dekat sekali dengan neraka. Wa innahu laisa bainahu wa bainahuma illal maut. Jarak di antara kita dan surga atau neraka itu hanya kematian saja. Hari ini kita mati berarti hari ini pula kita akan sampai ke surga atau sampai ke, neraka. Jauh? Enggak. Besok kita mati berarti besok itu kita akan sampai ke surga atau sampai ke ke neraka. Dekat sekali. Yang kelima, fadilatu man salima minasyirik. Keutamaannya orang yang selamat dari syirik. Apa keutamaannya? Orang yang selamat dari syirik mati dalam keadaan tauhid pasti masuk surga. Kalau bebas dari syirik sama sekali maka akan masuk surga langsung tapi kalau masih ada syirik asghar tergantung bagaimana nanti keadaannya kalau ada kebaikan yang lebih berat lebih banyak daripada syirik asgharnya dia bisa langsung masuk surga kalau tidak berarti harus masuk neraka dulu tapi pasti akan masuk surga